Dan diterangkan tadi yang terakhir bahwasanya sekte Duhriya ini memiliki prinsip tanah suhiyah, ideologi suhiyah reinkarnasi menyatakan bahwasanya setiap 36 ribu tahun sekali dunia akan kembali sebagaimana semula. Berputar terus demikian tiada henti. Tidak ada kiamat, tidak ada kebangkitan, tidak ada hisab, nggak ada surga, nggak ada neraka. Sehingga dikafirkan dengan nas tadi. Wa ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Barakallahu fikum. Sehingga ideologi komunis, ideologi yang dikatakan kafir dengan kesepakatan semua ulama. Ateis, anti agama dan menyatakan bahwasanya kehidupan itu semata-mata adalah mada. Barakallahu fikum. Ada apa dengan komunisme? Komunisme barakallahu fikum adalah sebuah pemahaman sebuah ideologi yang menentang kepemilikan pribadi dalam urusan-urusan keduniaan, dalam urusan e, ekonomi, mereka menentang adanya kepemilikan pribadi individu-individu untuk hartanya masing-masing. Mereka mengatakan yang namanya al-mal lidaulah. Yang namanya harta milik daulah milik negara. Sehingga mereka punya ideologi muharabatu al-milkiyatil fardiyah. Mereka punya ideologi memerangi kepemilikan pribadi harta benda, harta benda masing-masing insan. Barakallahu fikum. Mereka menyatakan yang namanya semua harta itu milik daulah. Seorang insan tidak boleh memiliki hartanya sendiri walaupun dari jerih payahnya dia sendiri. Semuanya harus diserahkan kepada daulah, kepada negara kata mereka. Dikatakan asyuyiyah ta'udud daulata hiyal malikul haqiqiyu lil mal walikulli muqaddiratil hayah walaysa lil insani ayyamtalika fiha illa ma yaqumu bihayatihi daruriyah. Yang namanya komunisme menganggap negara sebagai pemilik hakiki semua harta benda dan semua kemampuan-kemampuan kehidupan. Semua perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan. Seorang insan yang yang punya pemahaman komunis tidak boleh memiliki hartanya kecuali yang cukup untuk kebutuhan primer saja. Selebihnya milik daulah. Selebihnya milik milik daulah. Ini barakallahu fikum e, penyebabnya adalah e, dikarenakan mereka ini khonamtina tinazakumullah ya tentu menyimpang dari pemahaman Islam yang benar. Menyimpang dari pemahaman Islam yang benar dan mereka sesungguhnya memunculkan pemahaman komunisme dalam rangka untuk memerangi imperialisme yang berupaya untuk menumpuk harta benda sebanyak-banyaknya. Mereka slogannya adalah slogannya adalah berupaya untuk mensejahterakan kaum bawah proletar entah itu dari kalangan, kalangan buruh, kalangan tani, kalangan orang-orang bawah, rakyat bawah membela mereka, mengusung mereka mensejahterakan mereka, mengopini mereka dalam rangka untuk memerangi kaum borjuis. Barakallahu Ini mereka. Pada kenyataannya kondisi-kondisi mereka pada masa lalu, pada masa-masa era-era komunisme jaya di negaranya masing-masing. Justru yang namanya rakyat jelata menderita sangat-sangat menderita. Dikarenakan semua harta benda dipegang oleh siapa? Oleh penguasanya. Dalam kata slogannya mensejahterakan rakyat. Yang kaya raya, yang semakin berjois adalah presidennya, nah, petinggi-petinggi negaranya dan segala macamnya. Sementara rakyat menderita. Mereka tinggal di kem-kem, mereka tinggal di rumah berdesakan, mereka al-muhim, tidak bisa menikmati dunia sama sekali. Barakallahu fikum. Ini pertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam Islam barakallahu fikum yang namanya masing-masing insan, masing-masing muslim yamliku malah memiliki hartanya sendiri yang dia dapatkan dari usaha atau dari pemberian orang lain atau warisan dari orang tua atau family-familinya. Miliknya dia pribadi. Islam memperhatikan kaum fuqarol masakin dengan infak, dengan sodakoh, dengan zakat-zakat, dengan wakaf-wakaf, dengan membantu fakir miskin, membantu yang lemah-lemah. Barakallahu fikum. Nah, membantu yang sakit. Perhatian dengan yang namanya kaum, kaum miskin. Di saat yang sama menganjurkan yang kaya raya untuk mengeluarkan zakat malnya, mengeluarkan sedekah infaknya dan masing-masing memiliki hartanya sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Sehingga secara ekonomi kalau tidak ekonomi komunis ini ekonomi yang betul-betul menyengsarakan rakyat, mengembirakan, membahagiakan para tokoh-tokoh elitnya saja. Sehingga yang betul mereka ingin jadi kaum borjois dengan slogan anti borjois. Mereka ingin mesejahterakan rakyat, slogan-slogannya pro rakyat, tapi kenyataannya menderitakan yang namanya rakyat. Mereka menunggangi rakyat. Mereka menggunakan tenaga rakyat untuk kepentingan tokoh-tokoh mereka pribadi dan kepentingan pergerakan-pergerakan mereka dalam semua lini. Barakallahu fikum. Semuanya menggunakan bahasa rakyat yang menjadi sasaran kelompok buruh, kelompok tani dan segala macamnya yang dikatakan cukup mayoritas dalam dalam banyak negara barakallahu fikum. Sehingga ekonominya rusak. Ekonominya rusak Kemudian e, setelah e, mereka merasakan bagaimana penderitaan memiliki prinsip ideologi ekonomi yang semacam ini, banyak negara yang belum mengerti paham komunisme mulai menghilangkan sedikit demi sedikit yang namanya ideologi ekonomi komunis yang menyesarakan tadi. Namun tetap para fikum mereka merayu dan mendekati kaum proletar, kaum bawah, kaum miskin untuk mengusung misi-misi mereka. Ala hal rusak dalam pembahasan ekonominya. Ada apa dengan komunisme? Komunisme barakallahu fikum rusak dalam bab akhlakiyah. Akhlaknya rusak, muamalahnya rusak, sistem ke rumah tangganya hancur. Kenapa demikian? Dikarenakan di antara ideologi komunisme ialah mereka anti rumah tangga, anti keluarga, muharabat nidhamil usrah memerangi tatanan rumah tangga. Tidak ada rumah tangga. Mereka juga memiliki ideologi al-qaulu bisyuyu'iyatin nisa. Punya pandangan ideologi wanita itu milik bersama. Sehingga mereka menghalalkannya haram, mengharamkan yang halal. Pada mereka tersebar luas yang namanya seks bebas, perzinaan, kumpul kebo dan segala macamnya. Yang dari sana akhirnya terjadi pada mereka kehancuran moral. Yang namanya minuman keras khamr itu biasa. Yang namanya makan babi itu biasa. Yang namanya main perempuan itu biasa. Satu perempuan sekian laki-laki itu biasa. Semua perkara-perkara penyimpangan dalam bab ini ada pada mereka. Nauzubillah min dzalik. Ini yang ada pada mereka dinukil dari temannya Karl, Karl Marx, Frederick Engels, edisi edisi Arabnya ya kawan ya. Dia menyatakan tentu menggunakan bahasa sana ya kawan, bahasa Jerman. Cuman diterjemahkan sudah dalam edisi Arab. Yang saya bawa ini e, eh, secara komunis dalam edisi Arab. Nah, kalau disuruh membacakan edisi Jermannya saya nggak tahu ini. Nah, nah. Almuhim edisi Arabnya dia mengatakan katanya Angel Sinevan innal usrata hiya wad'un min awda'i mujtama'in la nabja fihi wala jadwa minhu wala mahalla listibqa'i hadzal wad' wa ta'yidihi illa bil qadri alladhi yula'imu maslahata daulah yang namanya keluarga ini rumah tangga ini sebuah kondisi sosial masyarakat yang tidak bisa dimatangkan. Tidak ada faedahnya sama sekali. Maka tidak ada tempat untuk membiarkan kondisi semacam ini. Tidak ada ruang untuk membelanya, membiarkannya, kecuali sesuai dengan kemaslahatan daulah. Ini penting ya, Van. Kecuali kemaslahatan kemaslahatan daulah. Jadi kalau tokoh-tokohnya ya punya keluarga, dia punya istri, punya anak kita gitu, ya, Van. Tapi terlindungi dari pemahaman ini. Tokoh-tokoh mereka dia bisa menikmati semua perempuan. Tapi masyarakatnya tidak bisa menyentuh istri-istri mereka. Sama kayak siapa ya, Pak? Agak sikap melenceng. Sama kayak siapa ya, Pak? Sama kayak siapa ini? Hah? Sama kayak Rafidah. Mulah-mulah mereka bebas mut'ah dengan semua perempuan. Ya, Pak ya? Tapi yang namanya orang Syiah tidak bisa menyentuh putri mullah. Tidak bisa menyentuh ukhtu mullah tidak bisa menyentuh zaujatul mullah. Tahu mullah ya? Itu tokoh-tokoh Syiah namanya mullah-mullah gitu ya. Sama kayak dia. Allahul musta'an. Hada huwa. Sehingga satu bayangkan sebuah masyarakat demikian keadaannya. Masyarakat anti Tuhan, masyarakat anti agama yang dipikir hanya yang namanya eh, yang namanya materi, yang namanya dunia, mengejar dunia, Komornya bebas, perempuan bebas, nggak ada keluarga, hancur berantakan ya ikhwan. Sehingga la din, wala akhlak, wala yusyai. Nggak ada agama, nggak ada akidah, nggak ada akhlak, nggak ada, nggak ada adab, wala syai. Hayatuhum hayatun bahimiyah. Kehidupan mereka ala bumikum, kehidupan hewan. Barakallahu fikum. Dikarenakan ideologi yang semacam ini barakallahu Terus berlaku ini sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini barakallahu fikum. Ini semua ikhwan beberapa ideologi-ideologi kaum syuyu'iyah, komunisme, marxisme, leninisme, stalinisme. Barakallahu fikum. Ada apa dengan komunisme? Perlu dipahami ikhwan Katanya sebagian pihak jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah dalam sejarah komunisme pergerakan-pergerakan komunisme selalu disertai dengan kekerasan selalu disertai dengan pertumpahan darah selalu disertai dengan perebutan kekuasaan jangan sampai lupa deh ya, ini hal penting dengan cara-cara semacam ini dengan cara-cara pedang dengan cara-cara senjata dengan cara-cara keras. Jadi mengumpulkan kekuatan, menggalang kekuatan dalam rangka untuk kudeta militer. Menguasai sebuah tempat, sebuah daerah, sebuah negara dan dengan cara kekerasan, pertumpahan darah. Dari mulai awal re revolusinya sampai sekarang ini, komunisme tidak lepas dari yang namanya kekerasan dan pertumpahan darah. Yang di Soviet, yang di mana-mana di tempat-tempat mereka berada para kalafikum menggunakannya satu ini dan ini jelas pertentangan dengan pandangan Islam pertentangan dengan sisi kemanusiaan juga para kalafikum nah ikhwan jangan lupa juga para kalafikum yang namanya komunisme ikhwan disebarluaskan melalui banyak cara cara-cara yang mereka lakukan ikhwan mendekati kaum proletar orang-orang bawahan, kaum buruh itu jelas sekarang utama Evan, kaum tani itu yang berikutnya. Jangan lupa juga komunisme semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang ini itu dimasukkan, disusupkan, disisipkan di tengah-tengah masyarakat melalui seni. Melalui kesenian, baik kesenian daerah tradisional atau semisalnya bahkan masuk kepada band-band nah grup band yang ada itu ya, Pak, masuk sana ya, Pak. Barakallahu fikum. Jangan lupa itu. nah sejarah dulu, sejarah di, di negara kita Indonesia lain juga demikian. Menggunakan yang namanya rakyat bawah, wa kaum buruh, kaum tani masuk kepada seni dan segala macam, membuat grup-grup kesenian daerah, tapi dimasukkan di sana ya kan paham-paham komunis. Di Indonesia yang masyur seni apa ini? Lagu apa ya, kan, Hah? lagu genjer-genjer. Iya. Genjer-genjer apa genjer-genjer? Al-muhim ya ikhwan. Itu ada. Setiap tempat dan daerah yang ada komunis di sana barakallahu fikum. Ah, barakallahu penduduknya akan mengatakan, "Iya, dulu di sini markasnya, basisnya dan semua orang hafal lagu genjer-genjer ini." ya Nah, itu lagu daerah tapi menjadi menjadi apa namanya sesuatu yang uh, ikonnya orang-orang uh, komunis dan mereka pelesetkan genjer genjer ha? ganyang jenderal ganyang jenderal al-bahim hakata para ini mereka jadi penyebarannya luar biasa sekarang ini penyebarannya lebih halus lebih cantik masuk ke parlemen-parlemen hati-hati masuk ke parlemen-parlemen jabatan-jabatan penting di parlemen, daerah, di wilayah, provinsi dan segala macam masuk. Tanpa sadari semuanya banyak berubah. Barakallahu Untuk di negara kita Indonesia Raya ini, Indonesia ini termasuk barakallahu sebuah negara yang memiliki sejarah yang begitu erat, begitu uh, lekat dengan yang namanya komunisme. Sampai di Indonesia berdiri yang namanya Partai Komunis Indonesia. Nah gitu ya. Barakallahu Dan juga sama dalam sejarah yang namanya PKI ini barakallahu fikum. Diwarnai dengan berbagai macam slogan-slogan tadi. Nah, masuk ke kaum buruh, masuk ke kaum tani, masuk kepada kesenian dan segala macamnya dan semuanya pasti menggunakan kekerasan, menggunakan pertumpahan darah perebutan kekuasaan dan yang menjadi alat mereka adalah kaum bawah para itu. Kita mengalami e, sejarah dengan kaum PKI perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh kaum PKI kekerasan kekerasan pembantaian kaum PKI itu sampai tiga kali itu kan menunjukkan apa ya kan memiliki sejarah yang begitu kuat dengan yang namanya komunisme. Nah, sejarah PKI tahun 26. Sejarah Madiun PKI tahun 48. Dan yang paling masyhur nah, peristiwa 30 September 65. Itu luar biasa. Sehingga tatkala kita membahas yang namanya komunisme jangan dianggap angin lalu. Itu kan sekte kafir Ustaz. Ya, betul. Pendirinya kan orang-orang kafir. Betul. Mantan Yahudi. Soheh Jadi ateis. Iya. Anti agama. Betul. Anti Tuhan. Betul. Terus gampang itu. Jelas gamblang kafirnya kok. Iya, jelas gamblang kafirnya para fikum. Tapi jangan lupa, sejarah komunis itu erat dengan Indonesia Raya. Ketika ada re re revolusi yang di sana di Soviet barakallahu fikum itu dipakai pada masa tahun 226 ketika e, komunisme merangsek ke wilayah-wilayah Cina dan sekitarnya itu juga termasuk yang paling besar e, negara paling besar yang kena paham komunisme itu dipakai pada tahun 48 barakallahu fikum sehingga ada sejarah hubungan histori antara Indonesia dengan mereka-mereka tadi Barakallahu Sehingga jangan sampai melupakan sejarah. Jangan sampai barakallahu fikum melalai atau tidak waspada dengan gerakan-gerakan yang ada semacam ini. Barakallahu fikum. Di Indonesia barakallahu fikum, ingat masuknya lebih halus. Masuk ke parlemen-parlemen jabatan-jabatan penting eh, di negara kita ini yang membuat mereka memiliki kemampuan dan memiliki pengaruh untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam negara ini. Dulu dalam pelajaran anak-anak sekolah buku-buku sejarah masih ada yang namanya pelajaran tentang PKI. Sekarang hapus. Sekarang hapus ya. Hapus itu. Dulu setiap tahun, setiap September tanggal 30-nya diputar eh, film dokumentasi terkait G30 30S PKI. Sekian tahun udah nggak ada. Ya apa ya? Sudah nggak ada. Itu muslimin kata nggak perhatian. Padahal itu adalah upaya-upaya mereka barakallahu fikum untuk menghilangkan jejak jejak komunis. Barakallahu fikum. Itu banyak yang mereka lakukan ikhwan dalam masalah ini barakallahu fikum ala kulli hal. Ini semuanya harus diwaspadai. Ini semuanya harus diwaspadai. Mereka menggunakan kekerasan, menggunakan Eh, apa namanya kemampuan mereka untuk penggulungan kekuasaan, gerakan-gerakan e, reaksionernya mereka, kudetanya mereka itu sudah sangat masyhur di negara kita ini barakallahu sehingga harus diwaspadai dengan sebaik-baiknya khana azakumullah. Ini secara global terkait dengan masalah ada apa dengan komunisme. Semua rusak dari semua lini, dari semua sisi. Ketika komunisme itu berjaya, la qaddarahullah. Ketika komunisme itu berjaya, la qaddarahullah. Maka yang muncul adalah kerusakan-kerusakan dalam semua sisi, dalam semua lini. Agama akan rusak dikarenakan mereka anti agama. Akidah akan rusak dikarenakan mereka anti Tuhan mengingkari perkara-perkara akidah, perkara-perkara gaib. Para Akan hilang, akan pupus semua agama, akan diperangi sama mereka semua agama. Ketika muncul atau berjaya yang namanya komunisme yang pertama kali akan menjadi korban adalah Islam. Yang menjadi korban adalah kaum muslimin. Itu terjadinya ya, Sampai dibikin sensus oleh para ulama kita barakallahu fikum uh, tindakan kekejaman-kekejaman komunis terhadap kaum muslimin. Itu dibawakan sejarahnya. Tahun sekian, pembantaian sekian, sekian, sekian, sekian, sekian. Semuanya kaum muslimin. Mereka anti agama, tapi nyatanya yang mereka anti adalah kaum muslimin. Ketika muncul komunisme, maka yang pertama kali bakal dibantai adalah kaum muslimin. Jas merah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Ketika ada PKI juga demikian. Yang dihantam kaum muslimin. Ya, ya yang namanya guru ngaji, yang namanya para kiai, yang namanya tokoh-tokoh agama disikat sama mereka. Dan juga mereka menyikat akan membantai siapa saja yang tidak mau tunduk kepada mereka. Dihantam sama mereka. Entah itu orangnya Nasrani ataupun yang lain. Yahudi tidak. Yahudi tidak. Dikarenakan eh, ada hubungan hisa dengan orang-orang Yahudi para Ketika yang namanya komunis berkuasa barakallahu fikum na'udzubillah min zalik akan terjadi yang namanya kehancuran dan kerusakan ekonomi. Akan muncul yang namanya hukum rimba. Yang kuat memangsa yang lemah, yang lemah semakin menderita, yang kaya semakin kaya. Allahul musta'an. Akan terjadi yang namanya kerusakan moral, kerusakan akhlak pada pemuda-pemudanya, pemudi-pemudinya atau masyarakat luasnya akan diedarkan di sana barakallahu fikum yang namanya perkara-perkara yang haram. Tapi dan segala macamnya, minuman keras dan segala macamnya, seks bebas dan segala macamnya. Nauzubillah min dzalik. Hancur ya Akan dibasmi, akan di hanguskan yang namanya tempat-tempat ibadah. Khususnya apa ya pak? Masjid. Ini pun juga demikian, sudah ada sejarahnya dan disensus oleh, oleh para ulama. Masjid, masjid pada wilayah kekuasaan komunis dirubah menjadi kem-kem militer. Sebagian dirubah menjadi tempat-tempat hiburan, kafe-kafe, diskotik dan segala macamnya. Hancur ya Akan hancur. Dan sebuah negara ketika di dalamnya terdapat komunisme dan berjaya komunisme, dibiarkan komunisme, maka yang terjadi adalah pertumpahan darah di negara itu. Kudeta militer di negara itu. para fikum. Dan sekali-kali tahun 2006, tahun 48, tahun 65 itu upaya merebut kekuasaan ya, Ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis yang kesekian kalinya. Nauzubillah Alhamdulillah Allah Azza wa Jal nggak menghendaki demikian menyelamatkan kaum muslimin dari mereka semuanya sehingga akan hancur semuanya ikhwan Terus apalagi komunisme adalah paham kafir didirikan, dimunculkan oleh orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Sehingga harus diwaspadai gerakan-gerakan komunisme ini khonafitina azzakumullah. Alafumikum. Di Indonesia ini ya kawan. Semenjak peristiwa 65. Kan sampai sekarang belum ada lagi e, nongolnya. Jangan sampai kejadian ya kawan ya tahun 2006 eh, tahun 26 ke 48 itu 22 tahun 48 ke 65 berarti berapa ya Pak? 17 tahun lebih lebih lebih singkat 65 sekarang 2016 berapa ya Pak? Hah? 49 tahun iya eh bukan 51 tahun hampir setengah abad belum ada lagi dan semoga jangan sampai ada lagi Barakallahu fikum ini harus diwaspadai baik-baik. Harus diwaspadai baik-baik bahwa mereka ini fanatina azakumullah mengancam keutuhan bangsa dan negara. Mengancam bangsa dan negara. Sehingga harus diwaspadai betul semua gerakan-gerakan komunisme ini dikarenakan sangat membahayakan semua lapisan masyarakat. Semenjak itu, semenjak tahun 65 sampai sekarang ini barakallahu fikum, apalagi semenjak diterapkan yang namanya uh, eh, OT organisasi terlarang dan betul tindas betul oleh penguasa saat itu barakallahu fikum mereka melebur ini yang sangat membahayakan mereka melebur sebagian mereka masih tetap dengan paham komunisme komunismenya ateismenya masuk dalam kerangka kepercayaan ini di banyak tempat sampai sekarang masih ada sebagian besar mereka barakallahu fikum melebur pada agama Nasrani. Pada agama Nasrani. Pindah agama dalam rangka untuk menyelamatkan diri masuknya kepada Nasrani. Ini yang membahayakan. Sehingga ketika mereka muncul yang membackingi mereka kaum Nasoro. Ya, Pak ya. Ketika mereka dulu sempat menggeliat di Indonesia, menggeliat yang namanya isu-isu komunisme, yang begitu nampak membela kaum Nasara. Dewan gereja muncul. Barakulah, melebur. Luar biasa. Ini cukup bahaya. Satu sisi masih ada, sisi yang lain melebur pada kaum Nasara. Dan partainya sangat besar. Anda tahu barakallah fikum partai tadi. Yang terakhir yang juga sangat penting untuk dicamkan baik-baik. Yang membuka pintu lebar-lebar masuknya komunisme berkembangnya komunisme ya kemudian membuka keran seluas-luasnya sebesar-besarnya adalah liberalisme camkan baik-baik nah, liberalisme kaum liberal mereka inilah yang mewadahi yang memayungi semua perkara-perkara sesat perkara-perkara kufur perkara-perkara yang jahat dengan slogan kebebasan dalam beragama, dalam berpikir. Liberalisme itu kan kebebasan, bebas dalam berpikir. Tidak ada al-haq yang mutlak, semuanya bias. Tidak ada agama yang paling benar, semuanya sama. Dari sini ya, mereka merangkul yang namanya komunisme, PKI. Mereka merangkul yang namanya Rafidah Syiah Rafidah. Tegas mengatakan saudara kami. Syiah Rafidah saudara kami musuh kami Wahabi. Itu terang-terangan. Mereka merangkul semua yang nggak beres-beres. Ketika muncul yang namanya fenomena LGBTQ, sekarang ada Q-nya ya banyak. Ya. LGBT, siapa yang yang yang yang ya, yang menyambut? Haula, orang-orang jil, jemaat jemaat Islam liberal. Ketika muncul yang namanya Syiah Rafidah, mereka langsung merangkulnya. Jil lagi. Dan ketika muncul yang namanya fenomena komunisme menggeliat yang membaginya adalah kaum jil. Hati-hati. Dengan inilah mereka lebih mudah masuk pada Islam wal muslimin. Dari sini ya kan, ada akses menuju kepada Islam wal muslimin. Sehingga tidak hanya orang-orang non muslim, orang-orang Nasrani atau ateis yang terkena pemahaman komunisme, juga banyak dari kalangan muslimin terutama awamun nas, terutama orang-orang rakyat bawah yang termakan oleh pemahaman komunis tadi. Aksesnya melalui seni, melalui e, tani, melalui buruh dan melalui liberalisme. Assalamualaikum Apalagi sekarang ini muncul fenomena jin tak dadi ya. Hah? Banyak jin-jin gentayangan. Tahu jin tak ini? Hah? Ayo, alhamdulillah. Jemaat ya, ikhwan. Islam Nusantara. Ini lebih parah lagi. Sehingga mereka saling bahu membahu untuk uh, membackup ini semuanya. Ini yang membuat sangat berbahaya. Jangan heran kalau kemudian sebagian mereka dengan resmi statement resmi mengatakan kami semenjak dahulu sudah rekonsiliasi dengan kaum PKI. Bayangkan. Sudah jauh-jauh sudah biasa sama kami segala macam biasa. Nauzubillah min dzalik. Bisa anu bayangkan betapa mengerikannya darah Allah ketika bersatu berkoalisi yang namanya orang-orang uh, kufar dengan berbagai macam jenisnya, kemudian jil, kemudian jin, eh, kemudian syiar rafidah, kemudian uh, apa namanya komunis. La haula wala quwata illa billah. Laqad Allah Semoga Allah tapi harus diwaspadai pergerakan yang ada ini. Semuanya semakin lama semakin menyatu, merapatkan barisan untuk ini semuanya. Jas merah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Diwaspadai semua gerakan-gerakan komunisme. Terkait dengan langkah kita ya khanamtina azakumullah harus dan harus bertahun, tasyawur, kerjasama, bersinergi dengan pemerintah. Jangan main hakim sendiri ketika muncul fenomena gejolak geliat komunisme meresahkan lapor pemerintah kita hanya memberikan penyuluhan-penyuluhan memberikan wacana-wacana pemahaman kepada masyarakat tentang yang namanya bahaya komunisme kemudian kita hanya bisa melaporkan kepada pihak pemerintah bersinergi dengan pemerintah untuk mengatasi ini semuanya secara umum barakallahu fikum pemerintah kita alhamdulillah jeli dalam bab ini terutama dari kalangan dari kalangan TNI. Terutama yang AD, TNI AD itu luar biasa. Musuh bebuyutannya komunis. Nah, pengalaman dari kita mm, apa namanya tebar majalah uh, yang kemarin itu respon yang paling mantap, yang paling menyenangkan itu dari kalangan jajaran TNI para kelas itu. Wah, kencang-kencang ya, Pak. Iya, dukung. Wah, Barak. Semoga tidak ada apa-apa dan semoga Allah Azza wa menyelamatkan bangsa dan negara kita dari semua perkara-perkara yang tidak diinginkan tadi dan semoga kaum muslimin memiliki kewaspadaan yang penuh atas gejala-gejala dari munculnya komunisme atau yang semisalnya dan semoga Allah Azza wa memberikan taufik hidayah kepada kaum muslimin supaya mereka bisa kembali pada agama yang benar sebab untuk bisa uh, apa namanya meredam paham komunisme adalah al-ilmu syar'i, ilmu syar'i para kalafikum yang benar, yang kuat, kemudian e, bersinergi dengan pemerintah dalam menghadapinya para kalafikum Allahu taala a'lamu bisawab.